Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabarakatuh. Kita melanjutkan muqarrar tauhid. Faslun at-tauhidu salah satu anwa'in. Tauhid itu ada tiga macam. Al-awwalu tauhidur rububiyyati. Yang pertama tauhid rububiyah wa huwa tauhidullah bi af'alihi ta'ala itu mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya kal khalqi seperti penciptaan warizki pemberian rizki wal ihya menghidupkan wal imatati mematikan wan naf'i e, memberikan manfaat wa atau wa memberikan madarat maksudnya tauhid e, rububiyah ini adalah mentawahidkan perbuatan-perbuatan Allah. Gitu kan. Wah, Allah hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memberikan rizki, hanya Allah yang bisa mendatangkan madarat dan manfaat. Itu tauhid rububiyah. Wad dalilu qauluhu ta'ala dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun katakanlah siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi atau siapakah yang memiliki penglihatan dan pendengaran maksudnya yang menciptakan pendengaran dan penglihatan dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan maka orang-orang kafir itu kalau ditanya itu pasti menjawab Allah Allah Fakul afala tetakun, maka katakanlah, eh Muhammad, kepada mereka, kepada orang kafir yang mengaku itu kan, afala tetakun, maka kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kalau mengakui Allah yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur segala urusan, kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah? Di sini Allah mengilzam orang dengan pengakuan terhadap tauhid rububiyah, Allah me, apa, eh, menghujahnya, kenapa kalau mengakui itu semua, kenapa kalian tidak ibadah kepada Allah saja? Jadi menjadikan tauhid rububiyah sebagai hujah terhadap tauhid uluhiyah. Dan di sini menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu bisa kaitan menghidupkan yang eh, hidup yang mati apa biji kan kacang mati mengeluarkan hidup kan tumbuhan atau maksudnya mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang mati dari eh, yang apa? Yang mati dari yang hidup. Orang mukmin kan hidup ya. Melahirkan orang kafir, ya, anaknya kafir kan. Hakikatnya apa? Mati kan? Karena hakikatnya orang kafir itu mati. Atau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Orang tuanya kafir, anaknya muslim, mukmin itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wahadzan nau'u tauhid macam ini aqarra bihil kuffaru zamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yudkhilhum fil islami akan tetapi pengakuan itu tidak memasukkan mereka ke dalam lingkaran Islam. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tetap memerangi mereka wastahalla dima'ahum wa amwalahum dan Rasulullah menghalalkan darah dan harta mereka li'annahum asyraku bihi fil ibadati dikarenakan mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Jadi pengakuan mereka mengakui tauhid rububiyah dan pengakuan ini tidak menjadikan mereka masuk dalam Islam. Artinya kan mereka mengakui tauhid ini. Terus diajak kepada la ilaha illallah, ya. Berarti la ilaha illallah itu bukan ajakan untuk mengakui Allah sang ah, hanya Allah yang mencipta, bukan. Makanya salah kalau ada dalam apa? Dalam buku-buku ada yang menafsirkan makna la ilaha illallah itu la khaliqa illallah. Itu salah total. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Padahal kalau seandainya ini makna la ilaha illallah, tentu orang musyrik dulu nggak akan nolak la ilaha illallah. Justru mereka mengakui Allah sang pencipta, Al-Khalik. Nah, tatkala mereka mengakui itu, terus Rasul datang dengan membawa la ilaha illallah dan mereka menolaknya, artinya bahwa la ilaha illallah itu bukan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua asani tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Wahwa tauhidullahi bi af'alil ibadi, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan si hamba. Wahwa alladhi waqa'a fihi nizau fi qadim min qadimid dahri wa hadisihi. Dan inilah yang terdapat apa per pertikaian di dalamnya sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Kedua seperti doa wan nazri, nazar wan nahri, sembelihan wan raja, pengharapan wal khawfi, rasa takut, wa tawakkuli, tawakal, wa rogbah, rogbah, wa rohbah, rohbah, rasa khawatir, takut, wal inabah dan inabah, kembali kepada Allah, taubat, Wa kullu nau'in min hadhil anwa'i alaihi dalilun min Al-Quran. Setiap macam dari macam-macam ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Jadi tawahid uluhiyah ini tawahid e, eh, mentawahidkan Allah dengan segala perbuatan si si hamba. Maksudnya si hamba ini segala tindakannya itu harus ditujukan kepada Allah saja. Dan inilah yang ditentang oleh orang-orang musyrik dahulu maupun sekarang. Di sini contoh-contoh yang kaitan dengan uh, eh, yang kita tahu dan tambahan kan kaitan dengan uh, syirik dan juga apa uh, atas syirik penyandaran apa hukum kepada selain Allah keberhakan ketaatan loyalitas wa adillatu tauhidil uluhiyati dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah adalah kasih rotun jiddan banyak sekali fil kitab wa sunnah dalam alkitab dan as-sunnah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka telah menjadikan alim ulama dan pendeta mereka sebagai arbaban min dunillah. Dan Al-Masih Ibn Maryam juga demikian. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali ibadah hanya kepada ilahan wahidan. Allah yang satu tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan tafsir ayat ini dari hadis Adi Ibnu Hatim kaitan dengan masalah penyandaran hak penghalalan dan pengharaman penetapan hukum nah, makna ubudiyah di sini atau makna itikhadul arbab di sini adalah menjadikan selain Allah sebagai pemutus hukum, pembuat hukum. Dan makna mengibadatinya itu adalah dengan mentaati loyal kepada hukum yang dibuat oleh alim ulama dan pendeta itu. Di tauhid e, apa eh, ya, uluhiyah ini banyak apa ragamnya. Nah, tauhid hakimiyah juga masuk ke dalamnya. Cuma kadang sebagian e, eh, masyai sekarang memisahkan itu bukan artinya itu bukan bagian rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Tashri itu ya, tashri itu penyandaran hukum kepada selain Allah itu syirik dari tiga sisi. Rububiyah karena mereka menetapkan pembuat hukum selain Allah. Uluhiyah karena mereka memberikan ketaatan loyalitas kepada selain Allah. Asma sifat karena mereka menyandarkan nama yang hanya khusus bagi Allah. Musyari, sang pembuat hukum. Itu tidak layak kecil bagi Allah. Tashri, sifatnya hanya bagi Allah. Makanya uh, syirik hukum itu uh, apa syirik dari semua macam uh, pelanggaran terhadap tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Juga Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak e, diperintahkan kecuali mengibadati Allah seraya memurnikan ketundukan seluruhnya kepada Dia. Dan mereka mendirikan salat dan menaikkan zakat dan itulah din yang apa yang qayyimah yang lurus. Kemudian juga Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu uh, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah taala. Allah muslim barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah maka terjaga darah dan hartanya dan perhitungannya atas Allah Taala. Di sini keterjagaan darah digantungkan terhadap apa? E, komitmen dengan la ilaha illallah. Kemudian juga sabda Rasulullah, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala uh, yusyriku bihi e, dakhala an nar." Allahumma Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah seraya menyekutukan sesuatu dengannya, maka apa? Masuk neraka. Itu tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah. Yang menjadi pertentangan antara para nabi dan umatnya. Ketika sekarang itu tauhidus Tauhidus Tauhidus zati wal asma'i was sifat. Mentauhidkan zat Allah, asma dan sifatnya. Itu apa? Wahwal imanu biwujudillahi ta'ala itu mengimani keberadaan Allah Ta'ala wa anna lahu zatan taliqu bi azamatihi dan bahwa dia itu memiliki zat yang layak dengan keagungannya. La tusbihu zawatal, zawatil makhlukin yang tidak menyamai apa zat-zat makhluk. Kemudian juga uh, di sini uh, isbati ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam juga termasuk mana iman terhadap asma atau sifat ini, zat asma sifat ini adalah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Allah dalam kitabnya dan Rasul dalam sunnahnya. Berupa apa? Minal asma'i was sifat duna ta'tilin atau tamsilin atau tahribin atau takyifin. Itu uh, asma-asma sifat da, uh, tanpa ta'til Taat itu menggugurkan apa? E, sifat itu atau menggugurkan makna yang hak taatil. Kemudian tanpa apa tamsil. Tamsil itu menyerupakan dengan sesuatu yang ada. Menyerupakan dengan sesuatu yang ada. Tamsil. Atau taharifin atau memalingkan makna yang sebenarnya. Istiwa diartikan istilah atau apa takyif mereka-reka ya, Allah memiliki tangan tangannya begini dan begitu itu namanya mereka-reka takyif kemudian wanab nafahu Allahu an nafsihi fi kitabihi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dalam kitabnya dan rasul dalam sunnahnya e, dalam prinsip uh, apa iman kepada tauhid al-asma sifat itu harus dipahami bahwa uh, sifat itu ditetapkan secara terperinci isbat ditafsir makanya kan Allah asami al basir kan tafsir kan ya tapi apa uh, wan apa kalau penafian apa? E, eh, nafi mujmal. Dengan mengatakan laisa kamislihi syai'un. Tidak boleh mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah. Itu kan menafikan sesuatu yang nggak ada dalam Al-Quran kan ya. Jadi kalau eh, dalam Al-Quran lihat aja. Penafian itu sifatnya global laisa kamislihi syai'un. Tapi kalau penyebutan nama, sifat, penyebutan isbatnya itu terperinci. Ada al Wabur Ar-Rahim, ada Arham Ar-Rahimin, ada Rahim, Wadud. Kan terperinci ya disebutkan nama-nama dan sifat itu. Kalau kaitan dengan penetapan. Tapi kalau penafian, sifatnya mujmal. Jadi isbat mufassal, nafi mujmal. Jadi Nabi mujmal dengan mengatakan laisa kamislihi syai'un. Ketika itu kan laisa kamislihi syai'un mujmal, tapi ketika uh, isbatnya wa samiul basir. Ya, sebutkan itu. Karena ada orang-orang ahli kalam itu mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Kalau begitu berarti kan tidak tidak ada itu. kemudian menafikan apa tadi yang yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sini qul huwallahu ahad Allahu as-samad. Itu mujma apa? mufassal terperinci. Lam yalid wa lam yulad. Iya, Ketika penafian kan eh, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada yang apa seorang pun yang sekupu dengan eh, yang apa yang sepadan dengannya. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna nama kanu malon. Bagi Allah ada nama-nama yang indah, maka berdoa berdoalah kalian dengannya. Ketika berdoa kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan doa. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyesatan di dalam asma asa eh, apa dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menetapkan apa? Allah memiliki nama-nama yang yang indah. Terus Allah mengancam orang yang melakukan ilhad di dalam asma tersebut akan apa diberikan azab. E, bentuk ilhad itu menamakan makhluk dengan nama khusus Allah. Seperti Ar-Rahman dipakai buat makhluk. Kan nggak boleh Ar-Rahman kan. Abdurrahman. Atau seperti Musyari sang pembuat hukum itu siapa? Hanya Allah. Ketika itu disematkan kepada makhluk, yang anggota parlemen ada semua katanya musyari'un. Berarti mereka apa? Melakukan apa? Eh, apa ya? Ilhad di dalam apa? Di dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala Allah Ta'ala mengatakan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu pembagian tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Ada ulama juga yang membagi tauhid cuma dua. Ada tauhid uh, apa? Eh, al ilmil khobari ilmu sifat pengkabaran itu kaitan tauhid rububiyah dan asma sifat karena kan e, kita dikabari bahwa Allah maha ini ini itu kan itu kan kaitan dengan asma dan sifat juga kaitan dengan tauhid rububiyah ada tauhid al-qasdi wa talab al-qasdi itu pemaksudan wa talab dan penuntutan itu tauhid uluhiyah kita dituntut untuk apa? Untuk mengibadati hanya kepada Allah. Tauhid uh, uh, apa namanya? Al-Qasdi wa Talab. Terus pembagian tauhid menjadi tiga, jadi dua ini bukan uh, apa? Bukan baku. Bukan baku dan berarti tidak boleh umpamanya diringkas atau di diperpanjang. Di, di di, eh, diperpanjang di, uh, boleh saja selagi isinya benar cuma ya terlalu bertele-tele saja karena eh, hal-hal uh, ini semua kaitan dengan penelusuran kaitan istiqro disimpulkan dari dalil yang ada nah orang-orang mazum mereka kadang mengingkari ada tauhid ini ada tauhid uh, hakimiyah itu kan itu bidah padahal itu adalah hal yang yang apa yang wajar ya, yang wajar. Ketika melihat penyimpangan orang dalam bidang hakimiyah, ditekankan dengan misalkan ini dari bagian tauhid rububiyah dijadikan sebagai cabang tersendiri supaya orang lebih memperhatikan terhadap kandungan makna dan konsekuensinya. Itu adalah materi mukarrar tauhid insyaallah nanti kita lanjutkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam Subhanallah walhamdika asyhadu an Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.